Kita sekarang akan memasuki pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai permasalahan al-jahiliyah yang ke-29. Yang mana permasalahan ke-29 ini tidak jauh beda dari yang sebelumnya dalam artian sambungan dari yang sebelumnya. Ketika mereka nabarakallahu fikum mengatakan bahwasannya mereka tidak menerima kebenaran kecuali yang ada pada kelompok mereka saja mereka tidak menerima kebenaran kecuali yang ada pada kelompok mereka. Namun setelah hakikatnya tidak demikian. Jadi mereka mengatakan kami tidak menerima kecuali yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun prakteknya tidak demikian. Kita lihat di sini bahwasanya mereka layak malu Nabi biqawli man yaz'umun annahum yittabi'unahum. Bahwasannya pada hakikatnya mereka tidak mau mengamalkan dengan ucapan orang yang mereka beranggapan maksudnya mereka itu mengikutinya. Maksudnya Walaupun mereka mengatakan kami mengikuti nabi kami, kami mengikuti apa yang diturunkan kepada nabi kami barakallahu fikum. Dan yang semisalnya namun pada hakikatnya tidak demikian, mereka tidak mengamalkannya, tidak pula mengikutinya. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Na'am barakallahu fikum. Al-mas'alatu at-tasi'atu wal 20, permasalahan yang ke-29 annahum ma'adzalika la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhum. Bahwasanya mereka bersamaan dengan itu tidak mengamalkan, tidak mengerjakan dengan apa yang enam kelompok mereka ucapkan. Ha? Yang kelompok mereka mengucapkan mereka tidak mengamalkannya. Kama qala ta'ala wa nabbaha sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dan juga memperingatkan, "Qul katakanlah falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin?" Kenapa kalian justru membunuh Para nabi Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu in kuntum mu'minin jika kalian benar-benar beriman. Qala syarih wafaqa Allah taala Syekh Saleh Syekh Saleh Al-Fauzan wafaqa Allah taala أي هؤلاء اليهود يدعون أنهم يتبعون ما أنزل إليهم بالتوراة itu mereka orang Yahud mereka mengaku Nah, mengklaim diri, diri mereka bahwasanya mereka mengikuti apa yang turunkan kepada mereka di dalam Taurat. Wa hadza yukadzibuhu amran. Padahal eh, anggapan mereka atau seruan mereka ini, pengakuan mereka yukadzibuhu amran, dua perkara telah mendustakannya. Nah, eh, dalam artian mereka didustakan dengan dua perkara apa? Pertama, awalan qatluhumul anbiya, perbuatan mereka membunuh para nabi. Ini sudah bertentangan dengan apa? Dengan keadaan mereka. Kalau mereka seandainya mengaku mengikuti apa yang ada dalam Taurat, niscaya apa? Mereka tidak bunuh para nabi. Oleh karena itu, pengakuan tersebut didustakan dengan dua perkara. Pertama, qatluhumul anbiya, perbuatan mereka membunuh para nabi. Walaysa fit Taurati qatlu anbiya, padahal tidak ada dalam Taurat yang di dalamnya ada lafaz membunuh para nabi. Nah, dalam artian perintah membunuh para nabi itu enggak ada. Belvia al-iman bihim bahkan di dalamnya ada apa? Ada perintah untuk beriman dengan para nabi tersebut. Wa ta'zimum dan juga perintah untuk mengagungkan mereka, wa tiba'um dan mengikuti mereka, wal iktida'u bihim dan mengambil tauladan atau panutan ya, dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, al amr sani. perkara yang kedua, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nah, perkara yang kedua, anna Taurata ta'muruhum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan. Yang kedua bahwasanya di dalam Taurat itu ada perintah memerintahkan mereka agar mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi prakteknya fenomena yang terjadi kenyataannya mereka justru mengingkari dan tidak mau taat kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Padahal ancamannya berat barakallahu fikum. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih perintahnya diperintah Rasulullah SAW akan ditimpa pada mereka sebuah musibah malapetaka bala eh, atau timpa pada mereka ada yang pedih ditimpakan pada mereka ada yang pedih nah barakallahu fikum na'am seperti itu lihat kita lihat sini nah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala 'indahum fit مكتوبا wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي والأغلال التي كانت عليهم نعم jadi yang ada atau yang mereka jumpai di dalam Taurat yang telah tertulis dalam Taurat nah barakallahu fikum mereka menjumpai dan mereka mendapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka yang justru apa? Yang justru menyorong mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang menghalalkan segala yang baik nah bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Nah, seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka nah bayangkan atau tidak sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Hadi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam apa? Taurat. Nah, Rasulullah justru memerintahkan ya, perkara yang ma'ruf, larang dari perkara yang mungkar dan yang semisalnya. Walam yu'minu bihi nam. Hadi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Inilah sifat-sifat Rasulullah di dalam Taurat. Walam yu'minu bihi sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yaqulu bima qalahu anbiya'um wa ulamahum eh, mereka kenyataannya tidak mengatakan dengan apa yang diucapkan oleh nabi-nabi mereka dan ulama-ulama mereka alladzina yad'una al-iman bihim yang mereka mengaku-ngaku beriman dengan mereka beriman dengan para nabi mengaku-ngaku wala ya'maluna bima yaqulun namun mereka tidak mengamalkan dengan apa yang mereka ucapkan hati-hati kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun alangkah besarnya murka atau kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala Nah, kalian mengucapkan sebuah ucapan kemudian kalian sendiri tidak mengerjakannya. Naam. Nah, wala tanha an khuluqin wa ta'ti ya mislahu. Arun 'alaika idza fa'alta 'adhimu. Jangan sampai kau melarang dari suatu perkara yang mungkar, perkara yang jelek padahal kamu mendatanginya. Alangkah aibnya. Eh, begitu cacat, aib, jelek. Nah, barakallahu fikum jika engkau melakukan hal tersebut itu perkara yang sangat besar. Dalam artian memerintahkan perkara yang ma'ruf, tapi dia sendiri malah apa? meninggalkannya atau melarang dari perkara yang mungkar tapi dia sendiri malah mengerjakannya. Jangan barakallahu fikum. Upayakan kita continue semaksimal mungkin dengan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum berdoa agar ditetapkan, dikokohkan diri-diri kita dan juga ditetapkan hati-hati kita untuk senantiasa istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah karena hati kita bisa berbolak-balik tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membolak-balikkan hati sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya mukallib al qulub sabit qalbi ala dinik wahai zat yang membolak-balikkan hati kokohkanlah hatiku di atas agamamu Kemudian juga doa yang sangat mulia yang sering kita ulang-ulang. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah. wa arinal batina batina. warzuqna tibah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku yang benar itu benar, yang hak itu hak dan bila kami karunia untuk bisa mengerjakannya atau mengikutinya. Kemudian tunjukkanlah kepada kami, perlihatlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bila kami karunia agar bisa menjauhinya.